Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan diangkat pada kesempatan sore hari ini pintu surga ada di depan rumahmu. Khairan. Ya, pemberitahuan dari panitia judulnya itu yang sebelumnya cuma ngasih tahu ke saya kurang lebih materinya berkisar berbuat baik kepada kedua orang tua pra dan pasca menikah. Dan sebetulnya ini ada korelasinya yang sangat erat bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan sebab seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di mana berbuat baik kepada kedua orang tua ini kan ada di dalam rumah kita. Dan birrul walidain merupakan satu di antara kewajiban yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada seluruh umat manusia yang lelakinya ataupun yang perempuannya baik mereka yang belum menikah atau mereka yang sudah menikah begitu pula secara umum yaitu menyambung silaturahmi yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyambungnya. Di dalam hadisnya yang sangat-sangat banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita untuk menyambung hubungan rahim. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk bersemangat berbuat baik kepada kedua orang tua kita sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang memang tepat untuk kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Mungkin dengan harta kita, Mungkin dengan pergaulan kita Mungkin dengan kedudukan kita Dan seterusnya Ala kulihal Hendaknya kita bisa berbuat baik kepada mereka Sesuai dengan Kemampuan yang ada pada diri kita Dan sesuai dengan kebutuhan Yang ada pada kedua orang tua kita Dan bahwa Perlu kita ketahui di antara sebab Allah Subhanahu wa taala membantu menyelesaikan berbagai macam urusan kita adalah karena sebab birrul walidain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 alla ta'budu illa iyyah wa bil وبالوالدين ihsana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Mewajibkan kepada kita semuanya agar kita Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Wabil walidaini ihsana dan agar kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan "Tsumma dzakara Allah azza wa jalla ba'da haqqihi al-qiyam bi haqqil walidain." Faqala wa bil walidaini ihsana ay ahsinu bi jami'i wujuhil ihsan al-qawli wal fi'li li'annahuma sababun sababu wujudil abdi walahuma minal mahabbati lil waladi wal ihsani ilaihi wal qurbi ma yaktadi ta'kidul haqqi wa wujubil birri Kata beliau ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan birrul walidain setelah menyebutkan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yaitu agar hamba tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ini menunjukkan begitu agung begitu besar hak kedua orang tua kita dari diri-diri kita yaitu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan kepada mereka. Bisa berbentuk al-qaul, yaitu bisa berbentuk ucapan. Ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ucapan yang akan menjadikan sebab mereka mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kegalauan dengan sebab ucapan-ucapan kita. Begitu pula dengan perbuatan kita seperti kita kemudian membantu mereka, kita merendahkan diri kita di hadapan mereka. Kenapa? Karena sungguh bahwa keduanya merupakan sebab keberadaan kita di muka bumi. Oleh karenanya layaklah Kemudian keduanya mendapatkan hak untuk dicintai oleh anak-anaknya dan mendapatkan hak dari anak-anaknya untuk berbuat ihsan dengan berbagai macam bentuknya kepada mereka. Mereka pun mendapatkan hak agar anak-anak tersebut dekat kepada mereka. Dan ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat bir kepada kedua orang tua kita. Dan bir di antara para ulama ada yang mengatakan ya ta'rif daripada birul walidain adalah huwa ta'atuhuma wa musahabatuhuma wal ihsanu ilaihima. Yang disebut dengan bir berbuat baik kepada kedua orang tua adalah mentaati keduanya. Senantiasa membersamai keduanya dengan muasyarah yang baik, dengan pergaulan yang baik. Wal ihsani ilaihima dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya kepada kedua orang tuanya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pun berwasiat secara khusus kepada kita semuanya sebagaimana yang terdapat di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Dan kami wasiatkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar biwalidaihi kepada kedua orang tuanya yang ibunya telah mengandung dirinya dalam keadaan yang lemah dan bertambah lemah yaitu tatkala kandungan tersebut semakin besar dan semakin besar dan kemudian ibunya pun begitu sabar menyusuinya dalam kurun waktu dua tahun maka wasiat Allah kepada kita anishkurli yang pertama hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kepada ibu-ibu kita untuk sabar, untuk dengan sepenuh hati melahirkan, mulai mengandung, melahirkan dan kemudian merawat kita. Dan yang kedua kata Allah, wali wali daika, Hendaknya kita pun bersyukur kepada kedua orang tua kita ilayyal masir dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita semuanya akan kembali. Kemudian di dalam ayat yang lain yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah pun berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana Kemudian sembahlah oleh kalian semuanya Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun Kemudian kepada kedua orang tuanya Hendaknya kalian berbuat kebaikan Maka berbuat kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama yaitu Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala Amma idza kana al-walidani ghayra muhtajina lil mal wa dakhalahuma yakfihima Boleh jadi ketika kedua orang tua itu tidaklah membutuhkan bantuan ataupun perbuatan baik dari anaknya berupa bantuan yang sifatnya adalah materi maka perbuatan baik kita bisa kita wujudkan dengan misalnya kita sering-sering menjenguk kedua orang tua kita, melihat keadaan mereka. Fala yajibu 'alal binti al-'amilati an tadfa'a ilaihima syai'an min ratihima. Maka tidaklah merupakan sebuah kewajiban khususnya adalah bagi anak perempuan untuk kemudian senantiasa memberikan kepada mereka. Ya, kalau tadi yang awal adalah secara umum laki-laki dan perempuan, maka demikian pula tidaklah merupakan kewajiban bagi salah seorang anak perempuan untuk kemudian senantiasa membawakan, memberikan berbagai macam pemberian kepada mereka tatkala mereka memang tidak membutuhkan materi. Meskipun wala yahillu lil walidi al mutalabati bi wafa'i ma anfaqahu alaihima lidirasatihima Meskipun bagi kedua orang tua memanglah tidak diperkenankan untuk senantiasa menuntut kepada anak-anaknya dikarenakan biaya yang telah mereka keluarkan untuk menghidupi anak-anaknya untuk mendidik anak-anaknya sampai kemudian bahkan menikahkannya. Kenapa? Karena fatilka nafakotun wajibatun alih. Ini merupakan nafkah pembelanjaan pengeluaran yang merupakan kewajiban bagi mereka itu orang tua. Walaisat dainan fi matil binti dan ini bukanlah merupakan hutang yang harus dibayar oleh anak perempuan. Akan tapi yang bisa dilakukan oleh anak perempuan baik dia yang belum menikah sementara dirinya memiliki harta, misalnya seorang perempuan yang bekerja ataukah dirinya telah berkeluarga manakala memang kedua orang tuanya tidaklah membutuhkan bantuan berupa materi maka dirinya bisa melakukan berbagai macam kebaikan kebaikan bisa senantiasa seandainya rumahnya dekat apalagi masih dalam satu rumah untuk senantiasa menyambung hubungan baik dengan keduanya dengan senantiasa bertegur sapa menanyakan apa yang sedang dibutuhkan oleh kedua orang tuanya memperhatikan apa yang sedang dikeluhkan oleh kedua orang tuanya dan seterusnya tidak mesti berupa materi bahkan sebagian para ulama mengatakan apabila seorang suami melarang istrinya untuk menengok kedua orang tuanya bahwa larangan suami ini tidak perlu dihiraukan. Hal ini merupakan pendapat dari Hanafiyah wal Malikiyah yaitu para ulama yang bermadhab Hanafi dan bermadhab Maliki. Mereka mengatakan bagi seorang lelaki tidak boleh untuk melarang istrinya menengok kedua orang tuanya. Dan seandainya istrinya pun menengok kedua orang tuanya, maka tidak perlu untuk mendapatkan izin dari keduanya. Selama bahwa memang menengoknya tersebut tidak akan mendatangkan mafsadah atau menengoknya itu sendiri adalah mafsadah. Contohnya apa? Dikatakan bahwa menengok itu mafsadah tatkala dirinya harus pergi sendirian ya, yang perginya tersebut sudah masuk dalam kategori safar. Yang mana safar harus memerlukan adanya mahram. Atau ketika uh, ziarahnya mengunjunginya itu akan mendatangkan mafsadah manakala kemudian si istri tadi ketika banyak berkunjung ke rumah orang tuanya maka akan semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena orang tuanya adalah orang yang tidak paham dengan masalah agama sehingga semakin banyak berkunjung ke rumah orang tuanya akan dikhawatirkan mendapatkan berbagai macam masukan-masukan yang justru akan menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ketaatan kepada suaminya. Namun berbeda dengan pendapat para ulama yang bermadhab Syafi'iyah dan Hanabilah bahwasanya seorang suami boleh melarang ya boleh melarang istrinya untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Meskipun dalam hal ini larangan pun dengan berbagai macam pertimbangan, ya bukan asal melarang. Hal ini beristimbat kepada hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW melarang para suami untuk mencegah istrinya berjamaah di masjid. Kecuali kalau sang istri ketika berangkat ke masjid mereka akan menjadikan sebab para lelaki terfitnah dengan dirinya atau dirinya yang terfitnah dengan para lelaki. Misalnya ketika dia pergi ke masjid kemudian sering menggunakan wewangian, maka jelas dalam hal ini sang suami berhak untuk melarangnya. Namun kalau tidak ada faktor-faktor yang menjadikan sebab seorang istri itu melanggar syariat, maka mereka pun juga tidak akan melarang sang istri untuk menengok kepada kedua orang tuanya. Dan para ulama ini pun mengatakan wa yulzimuha ta'atahu, mewajibkan kepada para istri untuk mentaati suaminya. Artinya ketika seorang suami melarang dirinya berkunjung ke kedua orang tuanya maka mereka wajib untuk mentaatinya. Ya wajib untuk mentaatinya meskipun dirinya tidak tahu sebetulnya apa alasan sang suami melarang dirinya untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Fala takhruju ilaihima illa bi'idznih. Dan tidak diperkenankan bagi seorang istri untuk mengunjungi kedua orang tuanya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tapi hal ini sebagaimana yang telah kita sampaikan di muka, tatkala memang suami memiliki alasan. Nah, oleh karena itu manakala uh, e, antunas kalian misalnya ketika berkeinginan untuk menjenguk kedua orang tua dan suami melarang hendaknya antuna bertanya dengan cara yang baik kepada suami, "Emang kenapa kok Anda melarang ya saya untuk menengok kedua orang tua saya?" Tanyalah dengan cara yang baik dengan cara yang sopan sehingga akan mengetahui alasannya. Kalau memang kemudian ternyata alasannya itu alasan yang masyru' sesuai dengan syariat ya, anti harus taat. Nah, kalau kemudian tidak sesuai maka anti kemudian memberikan masukan pun dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya apalagi kemudian ketika seorang e, istri ini di dalam rangka untuk menengok kedua orang tuanya dalam rangka ingin memberikan bantuan ya kepada kedua orang tuanya ya, dengan berbagai macam bantuan yang bisa dia berikan kepada orang tuanya. Tentunya ini sangat penting dan sangat e, pokok untuk kemudian disampaikan kepada suaminya agar kemudian suami yang boleh jadi awalnya melarang kemudian memperkenankan dan memberikan izin kepada dirinya. Nah, bagaimana kalau kemudian setelah menyampaikan alasan pun ternyata suami tidak mengizinkan? Maka kata sebagian para ulama, antuna cukuplah kemudian banyak-banyak mendoakan mereka. Dan keinginan antuna sendiri keinginan yang baik ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyatakan bahasanya Rasulullah SAW satu ketika ia pulang dari perang Tabuk bersama para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Apa sabda beliau? Inna bil madinati aqwaman masirtum masiratan wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Qala wa hum bil Madinah habasahumul uzru. Sesungguhnya di kota Madinah ini yaitu ketika beliau dan para sahabatnya telah tiba di kota Madinah seusai perang Tabuk, ya, beliau mengatakan sesungguhnya di kota Madinah ini ada beberapa orang yang tidaklah kalian semuanya berjalan melewati jalan bahkan tidaklah kalian melewati lembah menaiki bukit kecuali kalian eh, kecuali mereka yang ada di kota Madinah ini senantiasa membersamai kalian. Maka para sahabat heran bertanya, "Wahai Rasulullah, mereka di kota Madinah ini tapi Anda katakan mereka senantiasa membersamai kita ketika kita dalam perjalanan, ketika kita melewati lembah, ketika kita eh, menaiki bukit." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Iya. Mereka memang di kota ini akan tapi hakikatnya Eh, mereka ini ingin pergi bersama kita namun sayang mereka tertahan oleh udur ya tertahan oleh e, penghalang ataupun halangan sehingga mereka tidak bisa bersama dengan kita maka niat sungguh-sungguh yang ada pada diri mereka ini akan menjadikan sebab mereka mendapatkan pahala penuh sebagaimana pahala yang didapat oleh orang-orang yang perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian juga antunna yang begitu inginnya untuk menjenguk, menengok orang tua, memberikan berbagai macam bantuan ataupun ingin sekedar menyenangkan orang tua, namun tertahan oleh suami yang mungkin suami belum ada kesempatan waktu untuk mengantarkan ataupun yang lainnya ataupun mungkin suami me, eh, mempertimbangkan ada alasan-alasan syar'i yang lainnya sehingga antuna tidak bisa menengok kedua orang tuna, maka niat pe antuna ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya antuna ingin memberikan sumbangan berupa materi, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam uh, kitab beliau yaitu Sarah Bukhari, Sarah Sahih Bukhari di dalam kitab Fathul Bari mengatakan wa fihi annal mar'ata yablughu bi niyyatihi ajral 'amili idza manahu al 'anil 'amali maka dalam hal ini ya seseorang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan baiknya dan dengan kesungguhan niat yang ada pada dirinya sebagaimana ganjaran yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melakukannya. Itu orang yang melakukan aktivitas tersebut. Kenapa mendapatkan ganjaran? Karena manahul udhuru, tertahan oleh udur. Demikian juga ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tadi. Dalam hadis lewat Imam Tirmidhi dan Ibnu Majah rahimahumallahu taala dari Abu uh, Kabsyah Al-Anmari Maksudnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbahu wa yaslu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan." Fahada bi afdalil manazili Yang pertama eh, kata Rasulullah Bahasanya hakikatnya dunia ini untuk empat golongan manusia. Yang pertama adalah untuk seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka harta benda. Dan mereka pun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ini dengan pemberian Allah berupa harta dan ilmu kemudian mereka bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka pun kemudian menyambung hubungan rahim dan mereka pun mengetahui apa yang menjadi hak hak Allah Subhanahu wa taala pada harta dan pada ilmu yang dia miliki. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang paling utama, kedudukan yang paling tinggi. Dan yang kedua adalah wa'ab dan razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan huwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amal bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawaun. Golongan yang kedua adalah <clears throat> golongan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dirinya harta benda dan dirinya memiliki niat yang benar seraya mengatakan seandainya aku memiliki harta sebagaimana harta yang Allah berikan kepada fulan itu, niscaya aku pun akan beramal sebagaimana amalan yang dilakukan oleh fulan tersebut. Maka dengan benarnya niat yang ada di dalam hatinya ini, pahala untuk kedua orang ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga dan keempat maka kebalikan daripada golongan yang pertama dan kedua, yaitu orang yang mereka uh, <clears throat> diberikan harta benda yang banyak namun tidak diberikan ilmu agama sehingga justru dengan harta benda yang banyak dan dengan kebodohannya terhadap ilmu agama mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah seorang yang tidak diberikan ilmu agama dan juga tidak diberikan harta benda. Sehingga mereka berangan-angan seandainya aku bisa memiliki ataupun aku memiliki harta benda sebagaimana yang Allah berikan kepada fulan, niscaya aku akan setiap malam berkunjung ke bar, ke diskotik, mabuk-mabukan dan seterusnya. Maka dosa yang akan diberikan oleh Allah kepada kedua orang ini pun sama. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kalaulah tidak sebagaimana golongan yang pertama minimalnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan memberikan kepada kita sebagaimana golongan orang yang kedua yaitu orang-orang yang memiliki niat yang benar dan berangan-angan untuk melakukan perkara-perkara yang benar. Hadis ini disahihkan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahihut Tirmidzi. Nah, lebih-lebih lagi tatkala keadaan kedua orang tua kita itu sudah mencapai umur yang tua. Ya, mencapai umur yang sangat tua. Maka tentunya hak mereka agar kita berbuat ihsan, berbuat bir kepada keduanya ini jauh lebih besar ketimbang pada saat umur mereka masih lebih muda. Kenapa? Karena pada saat itu mereka kebutuhannya untuk dibantu oleh anak-anaknya lebih besar ketimbang kebutuhan mereka terhadap bantuan anaknya pada saat mereka masih berumur lebih muda. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24, "Imma yablughanka 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma falatakullahuma uffin." ولا تنهرهما وقل لهما كولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Dan apabila umur mereka telah mencapai tua dan mereka ada di sisi kamu, di sisi kalian, baik mereka berdua ataupun salah satu di antara mereka, maka janganlah kalian katakan kepada keduanya uffin, perkataan ah, perkataan yang menunjukkan keengganan kita dan ketidaksukaan kita terhadap perintah orang tua kita. Nak tolong ambilkan air minum yang ada di sana. Ah, lagi sibuk, Bu, misalnya seperti itu. Maka ini tidak boleh. Kenapa pada saat itu mereka memang sedang butuh kepada kita. Dan mereka akan mulai kembali kepada masa kecilnya. Mereka akan kemudian manja kembali dengan anak-anaknya. Walatan harhuma lebih-lebih lagi kemudian kita gertak mereka. Akan tapi wakullahuma katakanlah kepada keduanya kaulan karima, ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Wafid lahuma dan rendahkan untuk keduanya, untuk keduanya janah dzulli yaitu sayap kerendahan. Itu kita diperintahkan untuk merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Merendahkan minar rahmah karena kasih sayang kita kepada keduanya dan kemudian katakanlah untuk keduanya Rabbirhamhuma ya Allah Rabbku sayangilah mereka berdua kama rabbayani saghira sebagaimana mereka telah menyayangiku pada saat aku masih kecil ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dalam hal ini Sabdur Rahman bin Sa'di rahimahullah taala beliau menyampaikan di dalam kitab tafsir beliau yaitu Taisir Karimir Rahman halaman 407 dan 408 imma yablughanna 'indakal kibara ila akhir ayah. ay idza wasala ila hadha sin alladhi tat'ufu bihi quwwahuma wa yahtajjani min al-lutfi wal ihsani ma huwa ma'rufun fala takul lahum uffin. Maksudnya tatkala mereka kedua orang tua kita mencapai umur yang sangat tua tersebut yang kemudian kekuatan mereka berdua akan semakin melempah maka mereka sangat membutuhkan kelembutan kita dan sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan kita yang itu merupakan satu perkara yang musyahadah yang ma'ruf yang kita semuanya mengetahuinya Maka dalam keadaan seperti itu kata beliau mengutip firman Allah fala takul janganlah kemudian kalian berkata kepada keduanya uffin wa hada adna maratibil ada nabbaha bihi ala ma siwahum dan ini merupakan bentuk perbuatan yang sangat menyakitkan kedua orang tua kita perbuatan yang paling rendah maka bagaimana lagi dengan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada itu. Maka wal makna la tu'dhuhuma adna adhiyatin. Maknanya adalah janganlah kalian menyakiti kedua orang tua kalian meskipun dengan eh, apa namanya dengan sesuatu yang menyakitkan yang terkecil sekalipun. Kemudian beliau katakan wala tanharhuma maknanya adalah tasjarhuma wa tatakallam lahuma kalaman khashnan. Dan janganlah kemudian kalian menggertak keduanya ataupun berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang akan menyakitkan kedua orang tua kita. Wa kullahuma qaulan karima dan kemudian katakanlah kedua kepada keduanya ucapan yang mulia maksudnya adalah بلفظ وتأدبٍ وتلطفٍ بكلام لين حسن يلوذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما وذلك يختلف باختلاف الأهوال والعوائد والأزمان Maksudnya kita diperintahkan untuk menggunakan kata-kata yang lembut. Kita diperintahkan untuk bertata krama dengan tata krama yang lembut, dengan ucapan yang lembut dan ucapan yang halus yang baik yang akan menjadikan luluhnya hati keduanya dan tenangnya jiwa-jiwa mereka berdua. Dan hal itu tentunya berbeda dengan perbedaan waktu dan tempat. Artinya kelembutan kata-kata yang lembut, sikap yang lembut yang ada di daerah Yogyakarta, Solo dan sekitarnya mungkin berbeda dengan kelembutan yang ada di daerah Batak misalnya. Begitu pula kelembutan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu dan sekarang ini pun berbeda. Nah, maka kita ambil eh, semaksimal mungkin yang dalam pandangan kita itu adalah perbuatan yang terbaik ya, ketimbang apa yang dilakukan oleh banyak orang yang ada di zaman kita sekarang ini. Kemudian dalam hal ini Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan raghima anfun raghima anfun summa raghima anfun man adraka abawaihi indal kibari au ahadihima au kilahuma falam yudkhil al jannata rawahu muslim an ibni an abi hurairah radhiyallahu taala anhum celakalah seseorang celakalah seorang ataupun binasalah seseorang yaitu seseorang yang dirinya bertemu dengan kedua orang tuanya dalam keadaan umur yang sudah sangat tua. Ataupun bertemu dengan salah satu di antara keduanya. Ataupun bahkan bisa bertemu dengan kedua-duanya. Namun pertemuan tersebut ternyata tidaklah memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. inilah kiranya eh, hadis yang sangat sesuai dengan tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini. Pintu surga ada di depan kita, yaitu ada di rumah kita. Itu apa tatkala kita kemudian bersanding dengan kedua orang tua kita ataupun salah satu dari keduanya sedangkan mereka telah memasuki umur yang udur. Maka kesempatan bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada salah seorang sahabat saya terlupa namanya yang dirinya menangis tatkala salah satu di antara kedua orang tuanya meninggal. Bukan menangis karena meninggalnya orang tua semata, kemudian dirinya tidak punya orang tua bukan akan tapi yang menjadikan sebab dirinya menangis adalah karena kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya berarti telah berkurang satu lagi. Ya mungkin berbeda dengan kita menangisnya semata-mata karena e, menangis yang wajar ya karena kita ditinggal oleh salah seorang di antara keluarga kita akan tapi mereka menangisnya karena merasa bahwa ladang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya berkurang satu. Mungkin bahkan di antara kita ada yang kemudian senang, alhamdulillah beban saya berkurang satu. Berbeda dengan keadaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Ya maka tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kedua orang tua kita, Jangan kemudian malah kita masukkan ke panti jompo dengan alasan kita sibuk dan yang lainnya. Saya sibuk, istri saya sibuk, bekerja dan seterusnya jangan. Maka akan lebih baik kemudian salah seorang e, di antara keduanya berkhidmat. Ya misalnya seorang istri yang dia bekerja, suaminya bekerja, maka istri pada saat itu bisa berhenti bekerja dalam rangka untuk berbakti kepada suaminya agar suaminya bisa menyempurnakan baktinya kepada kedua orang tuanya. Maka akan lebih baik kemudian istri tadi berhenti bekerja dan merawat orang tua suaminya. Ataupun kalau si istri tadi memiliki orang tua dan kebetulan dirinya memiliki kemampuan secara finansial dan yang lainnya, maka dirinya bisa meminta kepada saudaranya yang lain. Seandainya ada saudara lakinya, ya berikanlah kesempatan kepada saya untuk merawat ibu saya ataupun bapak saya. Kenapa? Karena itu adalah ladang bagi dirinya untuk mendapatkan surga. Tentunya setelah kemudian sang istri tadi meminta izin kepada suaminya. Ya, tadi beberapa ayat itu yang terdapat di dalam uh, surat Al-Isra ayat ke-23, ke-24 dan juga surat An-Nisa ayat ke-36 yang memerintahkan kepada kita dan juga Luqman ayat ke-14 yang memerintahkan kita agar berbuat baik ya birrul walidain. Maka di antara hadis Rasulullah Alaihi sallallahu Wasallam yang menyatakan bahwa birrul walidain ini merupakan amalan yang sangat mulia di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau mengatakan Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Faqal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda As-salatu ala waqtiha itu sholat tepat pada waktunya. Summa qal eh, qal summa ayin. Kemudian eh, summa ayun, kemudian apa lagi? Maka qal kata Rasulullah SAW summa birul walidaini. Kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Qal summa ayun, kemudian apa lagi? Qal al jihadu fi sabilillah. Kemudian yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Maka lihatlah di sini bahwa birrul walidain ini lebih utama ketimbang jihad fi sabilillah. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa jihadnya ini adalah jihad yang fardu kifayah. Dan hal ini didukung oleh beberapa sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari dan yang lainnya ketika ada sebagian para sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad, maka Rasulullah kemudian tanya, apakah anda masih mempunyai orang tua? Maka mereka mengatakan iya. Maka jihadmu adalah mengurus orang tuamu. Ini dalam beberapa redaksi yang kurang lebih adalah artinya demikian. Adapun kalau kemudian jihadnya itu adalah jihad yang fardu ain, maka sudah barang tentu bahwa e, hal itu lebih utama daripada birrul walidain. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah fardu Dan ini kembali kepada kaidah fikih manakala terjadi uh, dua kewajiban ataupun perhimpitan antara dua kewajiban, maka kita harus mengutamakan kewajiban yang tertinggi. Dan jelas bahwa kewajiban kita kepada Allah itu jauh lebih agung ketimbang kewajiban kita kepada sesama manusia meskipun mereka adalah kedua orang tua kita. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim juga yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala dia mengatakan jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah man ahakun nasi bi husni sahabati qala ummaka Qala summa man qala summa ummaka Qala summa man qala summa ummaka Qala summa man qala summa abuka Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak aku memperbaiki hubungannya dengan mereka? Maka Rasulullah SAW mengatakan ibumu. Maka dia pun bertanya lagi, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Kemudian ibumu. Ini kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abu Hurairah. Dan kemudian kepada siapa lagi? Kepada bapakmu. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan yang lainnya, maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan semal akrob wal akrob, yaitu kemudian orang yang terdekat kepada dirimu dan orang yang terdekat kepada dirimu. Nah setelah Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini, maka kemudian beliau mempraktikkan hal ini di dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dari Abdullah bin Saleh dia mengatakan telah mengabarkan kepada diriku Al-Lais telah mengabarkan dari diriku Khalid bin Yazid telah mengabarkan kepada diriku Said bin Abi Hilal dari Abi Hazim dari Abu Murrah pembantu Ukail dia mengatakan bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala satu saat diperintahkan untuk menggantikan Marwan dan ketika itu beliau berada di Dhul Khulaifah. Maka ibunya berada di satu rumah di antara rumah-rumah yang ada di sana. Kalau kemudian dia mengatakan faida arada ayyahruja waqifa ala babiha waqal maka apabila Abu Hurairah ini hendak keluar dari rumahnya yaitu di satu rumah tertentu kemudian dia pun menghampiri pintu ibunya dengan mengatakan assalamualaikum ya ummatah mudah-mudahan keselamatan atas dirimu wahai ibuku warahmatullahi wabarakatuh dan pula rahmat serta barokah Allah Subhanahu wa taala Fatakul maka ibunya pun mengatakan walaikas salam untukmu keselamatan ya bunayya rahmat wa rahmatullahi wa barakatuh. Pula rahmat serta rahmat Allah, e, pula rahmat serta barakah Allah Subhanahu wa taala. Fayakul maka Abu Hurairah pun mengatakan rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah merahmati diriku sejak aku masih kecil. Fatakul. Maka ibunya pun mengatakan, rahimakallahu kama barotani kabiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun merahmati dirimu wahai anakku karena kamu telah berbuat bir kepada kami pada saat engkau dalam keadaan dewasa. Summa idza arada ayadkhula mislah. Demikian pula tatkala dirinya hendak masuk ke dalam rumahnya, dirinya pun senantiasa melakukan hal yang sama. Inilah e, contoh yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam rangka mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau e, eh, SAW menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan ridha Rabbi fi ridha walidaini. wa sukhtihi fi sukhtihima bahwa ridha kedua orang tuanya nah, afan bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam ridha kedua orang tuanya dan murka Allah Subhanahu wa taala itu berada pada uh, murka kedua orang tuanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani kemudian di dalam uh, kitab Adabul Mufrad dan hadis adalah hadis yang sahih Imam Bukhari mengatakan ataupun meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan mengatakan la a'lamu amalan yuqarribu ila Allah misla birril walidati. Maka aku tidaklah mengetahui satu amalan pun yang akan mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang semisal dengan amalan berbuat bir kepada kedua orang tuanya. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kewajiban kita untuk berbuat bir, berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu meskipun mereka dalam keadaan kafir dan meskipun mereka dalam keadaan sangat ingin kita kembali kepada kekafiran. Namun demikian kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Banyak sekali nas yang memerintahkan kepada kita terkait dengan masalah ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Luqman ayat ke-14. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya 14 dan 15 dan manakala kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk menjadikan dirimu musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui tentang ilmunya maka janganlah engkau taati kedua keduanya namun ingat kata Allah Subhanahu wa taala pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan cara yang ma'ruf Ya, yang namanya ma'ruf itu kita kembalikan kepada urf itu kepada adat kita setempat. Maka apa yang dikatakan baik oleh adat kita selama tidak melanggar syariat itulah baik menurut agama kita. Dan kemudian janganlah engkau ikuti jalannya uh, afan dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada diriku. Kemudian akan aku eh, kemudian hanya kepada lah kalian akan kembali dan kemudian akan aku beritahukan, akan aku kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat yang sangat jelas. Maka mafhum yang bisa kita ambil ketika kepada orang tua kita yang statusnya masih kafir sekalipun, bahkan mereka sangat ingin agar kita menjadi kafir, namun kita pun diperintahkan untuk berbuat ma'ruf kepada mereka, maka mafhum aulawinya tentunya kita akan faham berarti ketika orang tua kita dalam keadaan muslim dan muslimah tentunya mereka lebih layak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dengan eh, ayat yang mulia ini. Kemudian di dalam salah satu hadisnya dari sahabiah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, saudari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi?" Qala, "Na'am." Sili ummaki. Beliau Asma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ibuku itu mengunjungi diriku dan dia ya semata-mata ingin mengunjungi diriku karena karena kangen saja. Maka apakah aku boleh menyambung hubungan rahim kepada dirinya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Iya, sambunglah hubungan rahim kepada dirinya." Dan ketika itu ibunya ya, disampaikan dalam hadis ini ibunya masih dalam keadaan kafir. Kalau Ibnu Uyainah Ibnu Uyainah mengatakan mengomentari hadis ini wa anzalallahu taala fiha la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian dan juga agar kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena sungguhnya mereka adalah orang yang paling berjasa ya terhadap keberadaan kita di dunia ini sehingga seseorang kiranya tidak akan bisa membalas kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Satu saat dalam hadis Bukhari dan Muslim Disampaikan ada salah seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Wahai Ibnu Umar, saya menggendong ibuku di punggungku ini untuk tawaf dan untuk melakukan ibadah-ibadah haji yang lainnya." Ya, serangkaian ibadah haji yang lainnya. Yang aku menjadi tunggangannya, aku menjadi ontanya, yang aku terkadang digertak dan seterusnya. Apakah perbuatanku ini telah bisa dikatakan sebagai ataupun telah mencukupi sebagai bentuk balas budiku kepada orang tuaku. Maka apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menjawab eh, pertanyaan salah seorang tadi? Beliau katakan belum. Bahkan apa yang kamu lakukan ini belum bisa untuk menggantikan hanya sekedar satu erangan, satu engahan pada saat ibumu melahirkan dirimu. Masya Allah. Susah payah yang dilakukan orang tadi dan susah payahnya adalah dalam rangka agar ibunya bisa menjalankan ibadah yang sangat mulia. Tapi ternyata itu pun kata Ibnu Umar belum bisa menggantikan kebaikan orang tua bahkan satu kebaikan yaitu berupa rasa sakit satu engahan pada saat ibunya hendak melahirkan dirinya. Kecuali ada satu perbuatan yang seimbang dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "La yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tikuhu." Tidaklah seseorang akan bisa dianggap telah impas membalas budi kebaikan orang tuanya kecuali manakala orang tadi mendapatkan orang tuanya dalam keadaan menjadi hamba sahaya. Kemudian orang tuanya tadi dimerdekakan, dibelinya ya, dibelinya dari juragannya, dari bosnya, dan kemudian setelah itu fayu'tikuhu dan kemudian dimerdekakannya. Oleh karena itu ikhwati akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memerintahkan kepada kita agar kita berbuat bir, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, maka berarti kebalikannya kita dilarang untuk hukukul walidain. Ya, untuk hukukul walidain yaitu ber buat durhaka kepada kedua orang tua kita banyak sekali nas. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kaba'iru al-isyraku billah wa hukukul walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus." Termasuk di antara dosa besar adalah yang pertama seorang menyekutukan Allah. Dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang memang tidak halal untuk dibunuh. Dan yang keempat adalah sumpah palsu. Dan dalam uh, Sahih Sunan, Sunan Nasai dikatakan, salah satu la yang durullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah al-aqili walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah mutminul khomri, penenggak khomer, itu orang yang memang mempunyai kebiasaan minum khomer dan yang sejenisnya. Artinya bahasanya khomer di sini tidak memastikan dan tidak mengharuskan berupa benda cair. Maka saya katakan yang semakna maka benda padat juga manakala memiliki efek ya memiliki efek memabukkan maka dia masuk ke dalam kategori khamr. Dan yang ketiga adalah al-mannan yaitu seorang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian dari Mughirah ibn Subah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dikatakan Rasulullah SAW bersabda Inna Allah harrama alaikum ukukal ukukal ummahati wa man'an wahatin wawadal banati wa kariha lakum qila wa qala wa kasratu su'al wa idu'atil mal Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu kalian. Kemudian berlaku pelit bakhil dan kemudian me, apa namanya meng, membunuh ataupun mengubur anaknya hidup-hidup dan juga Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian kila wa qala yaitu kita suka menukil dan menyampaikan berita yang belum jelas kebenarannya dan sekarang ini adalah modelnya kila wa qala antuna dan kita semuanya sering uh, mengcopy pas berita yang kita dapatkan di media massa. Ya. Kita langsung begitu ada berita bahkan kita pun belum tentu sudah lengkap membacanya apalagi mengecek apakah berita itu betul ataukah tidak kemudian langsung kita share ke yang lainnya. Hal semacam ini maka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kasratus al banyak bertanya. Ya, banyak bertanya dan banyak bertanya ini dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah banyak bertama, bertanya yang memang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Ya, seperti bertanya semata-mata untuk menguji orang padahal dia bukanlah gurunya. Bertanya-tanya tentang suatu yang tidak ada hubungannya dengan eh, kepentingan dirinya maka ini yang dilarang. Adapun bertanya dalam rangka untuk kita ketahui dan kita amalkan maka itu adalah pertanyaan yang diperintahkan di dalam agama. Wa mal dan menyia-nyiakan harta benda. Kita bakhil dilarang namun juga boros yang tidak pada tempatnya juga dilarang di dalam agama. Inilah sedikit yang bisa kita sampaikan ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ala kulli hal bahwa kita diperintahkan untuk berbuat bir, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita Baik kita masih dalam keadaan masih berjaga, masih perawan ataukah kita setelah menikah menjadi seorang suami ataupun menjadi seorang istri. Lebih-lebih lagi adalah seorang suami. Seorang lelaki maka dia sepanjang hidupnya memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya para istri saya nasihatkan agar antuna memberikan bantuan membantu para suami antuna untuk berbuat baik untuk birrul walidain. Demikian juga antuna yang salah seorang yang menjadi salah seorang istri, maka kewajiban antuna kepada kedua orang tua antuna tetap berlangsung, tetap ada. Meskipun yang dalam hal ini derajatnya berbeda. Itu yang pertama bahasanya kewajiban anti untuk taat adalah kepada suami, kemudian yang kedua adalah kepada kedua orang tua anti. Akan tapi kewajiban untuk birrul walidain tetap ada. Inilah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau uh, mengatakan wa yalzimu al-insanu ta'ata walidayhi fi ghairil ma'siyati wa in kana fasiqina wa in kana fasiqaini wa hadha fihi manfaatun lahuma wala alaihima. Dan wajib bagi manusia untuk mentaati kedua orang tuanya selama bukan dalam perbuatan maksiat. Meskipun kedua orang tuanya adalah orang tua yang fasik. Dan dengan catatan pula selama hal ini adalah ada manfaat untuk kedua orang tuanya dan tidak ada kemadorotan bahaya untuk kedua orang tuanya. Ya kalau orang tuanya minta uang tapi minta uangnya untuk beli rokok maka dalam hal itu tidak mentaati tidak mengapa. Demikian juga yang disampaikan oleh Dr. Saleh Munajid pada saat beliau ditanya oleh salah seorang eh, dalam rubrik tanya jawab beliau bahwa apakah seorang istri itu berkewajiban untuk birrul walidain maka beliau menjawab iya. Bagi seorang istri tetap memiliki kewajiban untuk birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Demikian tentunya banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Eh, mohon maaf Astaghfirullahaladzim Namun seandainya ada benarnya Maka semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan pertanyaan sangat banyak eh, Tentunya akan kita jawab Sesuai dengan eh, waktu yang ada Dan kemampuan yang ada pada diri saya Dan ini Alhamdulillah berarti merupakan antusias ehwati Ikhwati-ikhwati bilah sekalian Untuk berbuat Baik kepada kedua orang tuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mempunyai ortu perempuan yang tidak mempunyai pensiun dan penghasilan Kemudian saya setiap bulan mengirim uang untuk beliau Akan tapi suami terkadang tidak berkenan Padahal uang yang saya kirim adalah uang penghasilan saya sendiri Apakah saya harus menuruti kata suami e, Ataukah saya tetap memberi walau suami tidak mengizinkan. Memang bahwa tatkala seorang istri itu hendak mengeluarkan hartanya meskipun harta milik dirinya sendiri eh, sebagaimana dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Wajiz maka seorang istri harus tetap minta izin kepada suaminya ya atau dengan kata lain dirinya memberitahukan kepada suaminya. Maka dalam hal ini apakah dirinya harus menuruti ataukah tidak? Maka dilihat kalau memang orang tua tersebut sangat sangat membutuhkan dan kebutuhannya adalah kebutuhan yang sifatnya adalah uh, kebutuhan yang primer maka wallahu taala alam dalam batas untuk mencukupi kebutuhan primernya maka anti boleh memberikan harta anti meskipun seandainya suami terkadang kurang berkenan ya apalagi cuman suami kurang berkenan bukannya tidak berkenan. Tapi saya nasihatkan tetap e, meminta izin kepada suami dan kemudian memberikan ya pengertian kepada suaminya. Dan sambil mintalah tolong kepada suami dengan bahasa yang halus, tolong dong mas, saya kan juga ingin surga. Ya berikanlah kesempatan pada saya untuk berbuat baik kepada orang tua saya. Ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya bagaimana sikap seorang istri jika mertua terlalu jauh ikut andil ke dalam rumah tangga kami seperti masa depan kami kemudian pendidikan anak-anak kami karena kami bingung menjelaskan kepada orang tua kami Eh, karena prinsip kami lebih ingin mengajarkan tauhid terlebih dulu di bidang eh, dibanding kami masukkan anak-anak ke sekolah formal. Niat kami dan anak Eh, niat kami dan anak nikah. Tapi kami juga tidak mau melepas hormat kami kepada orang tua kami. Karena orang tua eh, terkadang tersinggung dengan cara penjelasan kami. Syukran Ustaz wa syakarakumullah barakallahu fikum wa fikum barakallahu Dan ini mungkin bukan hanya anti yang mengalami hal semacam ini, tapi banyak di antara para umahat mengalami hal yang sama, yaitu ketika harus menghadapi eh, kenyataan yang ada di satu sisi kita harus taat berbuat baik kepada orang tua dan yang kedua kita pun ingin menentukan langkah kita yang kita pandang itu adalah lebih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat apa yang menjadi tuntutan orang tua kita. Ketika apa yang menjadi tuntutan orang tua kita itu bertentangan dengan syariat, maka jelas dalam kondisi seperti itu kita langsung tinggalkan tuntutan orang tua dan kita lebih mengedepankan syariat. Namun bagaimana pada saat e, tuntutan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan syariat. Maka bagaimana e, langkah yang harus ditempuh? Tentunya dalam hal ini untuk memberitahukan kepada orang tua ini harus kompak. Ya bukan hanya anti sendiri kemudian bertemu dengan orang tua anti. Ini harus bersama-sama dengan suami anti menjelaskan bareng-bareng kepada e, kedua orang tua anti. Menjelaskan bahwa apalagi zaman sekarang saya kira dalil sangat kuat. Kita misalnya mengedepankan satu hal yang kalau dalil secara nakli mungkin mereka kurang bisa terima akan tapi dalil secara akli. Semisal ketika kita melihat pergaulan anak-anak sekolah sekarang ini itu sangat tidak wajar. Banyak yang sudah keluar dari rel-rel agama. Ya mereka bahkan SMP sudah mulai prostitusi, bahkan SD kalau di Jakarta tuh sudah mulai e, mengarah ke prostitusi. Anak-anak sekarang di handphonenya sudah menyimpan gambar-gambar dan bahkan video-video porno. E, dan ini terbukti bukan omongan kosong. Sehingga terkadang guru harus melakukan apa namanya operasi handphone ya dan kemudian banyak di antara handphone yang disita dari anak-anak didiknya karena apa di dalamnya terdapat gambar dan video-video porno. Maka ini saya kira dalil yang eh, dalil akli yang sangat mudah untuk disampaikan kepada orang tua. Nah mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu orang tua akan lebih bisa untuk menerimanya. Tentunya tetap dengan rasa hormat dan rasa uh, apa namanya rasa sayang kepada orang tua sehingga kita pun akan bisa menyampaikan dengan kata-kata yang terbaik kepada mereka. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita yang masih enggan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulullah sementara kita sudah menyampaikan dengan lemah lembut tapi masih ditolak. Ya, tugas anti itu hanya menyampaikan. Bahkan Allah mengatakan kepada Rasulullah wa ma'alaika illal balagh dan tugasmu itu hanya menyampaikan Rasulullah itu pada saat beliau menyampaikan dakwahnya kepada pamannya Abu Talib dan bahkan pamannya juga telah membantu banyak terhadap dakwah beliau namun terus dia berdakwah kepada eh, pamannya namun pamannya juga tidak pernah menerimanya sehingga sampai mati pun juga tidak menerimanya sehingga Rasulullah SAW sangat sedih maka tugas kita mendakwai dan tidak pernah bosan dengan dakwah yang kita lakukan dan anti tidak boleh kemudian mengatakan saya sudah begini, sudah begitu namun Allah belum mengabulkan, jangan seperti itu. Ini namanya adalah orang yang istijal dan bahkan seperti ini di antara sebab tidak terkabulnya doa. Wallahu taala alam. Ustaz bagaimana jika setelah terlanjur berbuat e, kesalahan kepada orang tua sampai orang tua menangis tetapi si anak terlalu gengsi untuk meminta maaf? Apa yang harus dilakukan anak agar rasa kecewa terhadap apa yang diperbuat hilang? Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya Ketika ada sahabatnya yang menjadikan sebab orang tuanya menangis karena hendak ditinggal pergi berperang, namun perangnya tadi yang perang sifatnya adalah uh, kewajiban kifai, maka Rasulullah mengatakan pulanglah dan buatlah ibumu tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya ibumu menangis. Ya maka dia harus menghilangkan rasa gengsinya. Karena ia adalah durhaka kepada orang tua. Ingat bahasanya kalau gengsi ini tidak dibuang, dia akan mendapatkan siksa di yaumul kiamah nanti. Dia harus sampai bisa membuat orang tuanya ketawa, sebagaimana dirinya telah membuat orang tuanya menangis. Sudah cukup. Eh, afwan karena waktu telah habis dan sebetulnya pertanyaan masih sangat banyak, tidak bisa kita berikan jawaban. Mudah-mudahan bisa dijawab di waktu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Eh, tentunya banyak sekali kesalahan dan kekurangan itu karena kesalahan saya pribadi, kekurangan saya pribadi dan gangguan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dan andikan ada benar yang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nabi bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa mala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.